taala di dalam sebuah majelis yang kita berharap Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita manfaat di dalamnya. Pembahasan yang akan kita sampaikan pada kesempatan kali ini adalah tentang fikih ziarah kubur. Ikhwas kalian ziarah di dalam bahasa Arab artinya adalah berkunjung. Artinya seseorang datang ke sebuah tempat sementara kemudian dia meninggalkan tempat itu kembali ini adalah ziarah secara bahasa. Oleh karena itu Allah Swt di dalam Al-Qur'an dalam surat At-Takatsur menggunakan lafaz ini. Hatta zurtumul maqabir alhaakumut takatsur. Saling berbanyak-banyakan telah melalaikan kalian hatta zurtumul makabir sampai kalian zurtum yaitu berziarah ke makbarah dan yang dimaksud dengan ziarah di sini adalah meninggal jadi kalian telah dilalaikan dengan saling berbanyak-banyakan di antara kalian baik eh, berupa harta maupun perkara dunia yang lain senantiasa kalian dalam keadaan lalai sampai kalian meninggal di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ziarah. Karena apa? Karena orang yang meninggal dan masuk ke dalam kuburan, ini dia tidak akan selama-lamanya di situ. Akan tetapi itu hanyalah tempat lewat yang nanti dia akan masuk ke dalam alam akhirat. Ya akan datang hari akhir. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan zurtumul makabir sampai kalian berziarah ke, ke kuburan maksudnya adalah meninggal Allah menggunakan kalimat ziarah karena memang di sana hanya semen, sementara. Di sana ada hari akhir, ada hari hari kiamat. Adapun al-qabr yaitu kuburan di dalam bahasa Indonesianya adalah tempat yang digunakan untuk mengubur mayat. Jamaknya adalah al-kubur. Al-qabr ini satu. Kalau al-kubur banyak, yaitu kuburan, kuburan-kuburan. Ziarah kubur artinya adalah mengunjungi kuburan. Dan kuburan di sini bisa satu atau lebih dari dari satu. Seandainya seseorang datang ke sebuah kuburan yang cuma satu, maka dinamakan dia ziarah. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah ziarah ke makam ibunya. Pernah ziarah ke makam ke makam ibunya. Nanti akan kita sebutkan hadisnya. Dan Aisyah radhiyallahu anha pernah berziarah ke makam saudaranya yaitu Abdurrahman. Padahal di situ cuma ada satu kuburan. Jadi ziarah kubur tidak harus kita menziarahi kuburan yang banyak. Seandainya, seandainya ada satu kuburan, boleh kita berziarah ke sana. Ya tentunya dengan aturan yang nanti insya Allah akan kita sebutkan. Kemudian di sana ada istilah makbaroh. Ya ada ada kuburan, ada al qabr, ada istilah mak makbarah. Ya makbaroh ini adalah sebuah tempat yang memang disediakan khusus untuk mengubur mayat. Ya sebuah daerah atau sebuah tempat yang memang disediakan khusus untuk mengubur mayat. Ini namanya apa? makbarah. Ya, ini namanya makbarah. Seperti misalnya baki yang ada di Medina, ya. Atau misalnya makbarah syuhada Uhud. Ya itu semua dinamakan makbarah karena memang itu adalah tempat yang digunakan khusus untuk yang menguburkan mayat. Adapun tempat yang dikuburkan di situ misalnya satu orang atau dua orang tetapi tidak dikhususkan untuk apa? Mengubur mayat. Seperti misalnya orang yang dikuburkan di rumahnya. Ya, itu dinamakan kuburan, cuma tidak dinamakan mak makbarah karena dia bukan tempat yang khusus digunakan untuk mengubur mengubur mayat. Kita tahu yang namanya rumah adalah untuk bertempat tinggal. Oleh karena itu dia tidak mengambil hukum-hukum yang berkaitan dengan mak makbarah. Artinya misalnya seseorang tidak diperbolehkan sholat di makbarah, tapi dia diperbolehkan sholat di rumah yang di situ ada kubu kuburan. Oleh karena itu Aisyah radhiyallahu anha kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW dikuburkan di mana? Di rumahnya A, Aisyah. Aisyah tetap sholat di situ. Bahkan ketika dikuburkan Abu Bakar, sholat di situ dan beliau membuat e, sholat di situ. Kemudian ketika dikuburkan Umar bin Khattab masih sholat di di rumah itu juga. Karena apa? Karena itu tidak mengambil hukum makbarah. Ya, tidak mengambil hukum makbarah. Jadi sekali lagi yang namanya makbarah itu adalah kalau tempat itu memang disediakan khusus untuk menguburkan oh, orang. Tapi disyaratkan tidak boleh dia sholat di situ menghadap langsung ke kuburan. Karena di sana ada hadis yang melarang kita sholat menghadap kubu, kuburan. Kemudian di sana ada istilah alam kubur. Alam kubur ini lain dengan kuburan dan juga makbarah. Karena alam kubur ini adalah alam barzakh, yaitu alam gaib. Ya, adapun kuburan dan juga makbarah ini adalah alam yang zahir, yang zahir, yang kita lihat. Kalau alam kubur, alam barzah ini tidak kita nih, tidak kita lihat. Para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ziarah kubur ini di awal Islam dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Islam dulu dilarang. Baik laki-laki maupun perempuan. Sebabnya apa? Karena di awal Islam ini orang-orang masih banyak di antara mereka yang baru masuk memeluk agama Islam. Yang dulunya mereka adalah orang-orang mus musyrik. Di mana orang-orang musyrik ini mereka memiliki keyakinan yang menyimpang di dalam masalah ya orang-orang soleh yang sudah mening meninggal. Ya, memiliki penyimpangan yang menyimpang, keyakinan yang menyimpang tentang masalah apa? Masalah kuburan dan juga orang-orang soleh yang sudah mening meninggal. Dan bahkan dalam beberapa riwayat disebutkan atau bisa disimpulkan bahwasanya kesyirikan yang pertama ter kali terjadi di permukaan bumi ini sebabnya adalah al-ghulu ya berlebih-lebihan terhadap orang so orang soleh itu orang soleh yang mening meninggal. Ya selama seribu tahun sejak Nabi Adam alaihissalam diturunkan, ya sepuluh abad, ini tidak ada kesirikan yang ada di permukaan bumi. Jadi bumi ini bersih dari yang namanya apa? Kesyirikan. Baru setelah sepuluh abad, ya setelah itu atau sekitar seribu tahun, ya, di sana ada beberapa orang soleh yang meninggal yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an yaitu wud ya uh, e, wad ya kemudian suwa kemudian Yagus, kemudian ya'ub dan juga nasr ya wad atau yaghus wad kemudian Yagus, ya'ub kemudian nasr dan suwa ini adalah lima orang soleh yang meninggal di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Kemudian sebagian kaumnya ini dibisiki oleh setan. Ya, dibisiki oleh setan supaya mereka membuat apa? Patung-patung. Ya, di majelis-majelis mereka, di tempat-tempat perkumpulan mereka. Supaya apa? Supaya ketika mereka melihat patung-patung tersebut, mereka memiliki semangat yang baru untuk beribadah. Sebagaimana orang-orang soleh tersebut apa? Mereka rajin beri, beribadah. Nah, ketika generasi ini sudah tiada, sudah meninggal, setan akhirnya datang ke generasi berikut berikutnya dan membisiki kepada mereka bahwasanya nenek moyang mereka, bapak-bapak mereka dulu menyembah patung-patung ini. Setelah itu apa? Setelah itu mulailah terjadi apa? Kesi, kesirikan. Jadi kesirikan yang pertama kali terjadi di permukaan bumi ini adalah karena hulu terhadap orang-orang so, orang-orang soleh. Nah dalam sebuah riwayat, ya riwayatnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu di dalam Sahih Bukhari disebutkan bahwasanya patung-patung ini ya menyebar di Jazirah Arab sampai di zaman Quraisy ketika Rasulullah SAW di diutus. Jadi setiap kabilah ini memiliki satu di antara patung-patung ini. Ya. Demikianlah yang namanya kesyirikan ya dahulu terjadi awalnya karena apa? Karena hulu terhadap orang-orang so, orang-orang soleh. Jadi orang dahulu ya orang-orang musyrik menganggap bahwasanya orang yang meninggal ya berarti dia masuk ke dalam alam ghaib, alam gaib Kalau dia masuk ke dalam alam gaib, berarti dia mengetahui apa yang yang gaib. Jadi keyakinan mereka setiap orang yang masuk dalam alam gaib berarti dia tahu semua perkara yang gaib, yang gaib. Karena dia sama-sama apa? Sama-sama gaib. Ya. Sehingga apa? Mereka meyakini bahasanya orang yang sudah meninggal berarti dia bisa mendengar apa yang kita ucap ucapkan semuanya. Bahkan dia memiliki kemampuan yang luar biasa, di luar kemampuan manu, manusia. Ya, padahal tidak demikian. Tidak semua sesuatu makhluk yang gaib kemudian dia juga mengetahui mengetahui semua perkara yang gaib, yang gaib. Ya, Jibril alaihissalam malaikat gaib. Ya kan? Akan tetapi dia tidak mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Ya, seperti yang kita tahu di dalam hadis yang masyhur dalam sahihain ya, eh, dalam sahih Muslim bahwasanya eh, dalam hadisnya Umar bin Khattab ya ketika Jibril datang kepada Rasulullah SAW menjelma sebagai seorang laki-laki ya kemudian bertanya kepada Rasulullah SAW ya tentang hari kiamat kapan terjadi maka Rasulullah SAW mengatakan mal mas'ulu anha a'lama minasail. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Artinya malaikat Jibril sendiri juga tidak tidak tahu. Malaikat Israfil yang bertugas meniup apa? Sangkakala juga tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Dia nunggu perintah sekarang. Kapan terjadinya kap, e, sewaktu-waktu dia diperintah dia akan meni, meniupnya, tapi dia tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat ya jin adalah termasuk makhluk yang gaib akan tapi dia dalam Quran disebutkan ketika Nabi Sulaiman meninggal dia tidak tahu kalau Nabi Sulaiman apa mening meninggal artinya apa artinya tidak semua makhluk yang gaib kemudian dia tahu semua perkara yang gaib yang gaib nah, ini orang-orang musyrikin ya mereka meyakini demikian jadi kalau orang sudah mati Ya, berarti dia sudah menjadi orang yang atau menjadi makhluk yang luar biasa, sudah menjadi orang yang gaib yang gaib. Artinya dia memiliki kemampuan di luar kemampuan ki, kemampuan kita. Ya, sehingga di antara mereka ya e, meyakini bahasanya orang yang meninggal itu mendengar apa yang kita ucapkan. Jadi kalau kita berdoa kepadanya, bertawasul kepadanya, meminta syafaat kepadanya, dia akan mendengar. Kalau kita minta supaya dia berdoa kepada Allah, dia akan mengabulkan doa doa kita. Padahal apa? Seandainya orang mati itu mendengar, yang menurut sebagian ulama, ini ada yang berpendapat bahasanya orang mati itu mendengar. Seandainya dia mendengar pun, belum tentu dia bisa mengabulkan. Ya karena tidak setiap orang yang mendengar bisa apa? Bisa mengabulkan. Ya kita misalnya dalam kehidupan kita di dunia punya anak, anak kita minta sesuatu kepada kita. Kita mendengar tidak? mendengar. Apakah kemudian kita pasti bisa mengabulkan apa yang dia minta? Tidak. Ya, jadi tidak semua yang bisa mendengar kemudian bisa apa? Menga mengabulkan. Ya, apalagi kalau yang dia minta itu adalah perkara-perkara yang tidak bisa melakukannya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Seandainya kalian berdoa kepada mereka, yaitu amwat, orang-orang yang meninggal, la yasma'u du'aakum, maka mereka tidak akan bisa mendengar apa yang kalian minta. Walau sami'u dan seandainya mereka mendengar pun mastajabu lakum. Mereka tidak akan bisa apa? Mengabulkan doa kalian ya dan orang-orang e, musyrikin di zaman Rasulullah SAW ini yang mereka yakini jadi mereka menyembah ya patung-patung tadi berdoa kepada mereka e, meminta syafaat kepada mere mereka menjadikan mereka sebagai syufa'a indallah orang-orang yang memberikan syafaat di sisi di sisi Allah bertawasul dengan orang-orang yang soleh yang sudah mening meninggal dan keyakinan ini dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Ya. Allah mengatakan wa ya'buduna min dunillah ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna haula'i syufa'auna indallah. Ya. Dan mereka menyembah sesuatu yang tidak memberikan mudarat kepada mereka dan juga tidak memberikan manfaat manfaat. Itu orang-orang musyrikin Quraisy menyembah kepada selain Allah yang tidak bisa memberikan mudarat dan juga tidak memberikan manfaat. Ya, wa yaqulun dan mereka mengatakan haula'i syufa'una indallah. Dan mereka itu adalah orang-orang yang memberikan syafaat kepada kami di sisi di sisi Allah. Jadi mereka tidaklah menyembah atau meminta kepada orang-orang soleh yang tadi sudah meninggal bukan meminta kepada mereka supaya diberikan rezeki ya atau diberikan kesehatan bukan karena itu semua mereka meyakini bahwasanya itu yang melakukan hanya Allah Subhanahu wa taala wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard eh, wala in sa'altahum man khalaqa samawati wal ard la yaqulunna Allah Seandainya kamu bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, niscaya mereka akan mengatakan apa? mengatakan Allah. Jadi orang-orang musyrikin itu meyakini bahwasanya yang menciptakan, yang memberikan rezeki, yang mengatur alam semesta ini semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi mereka menyembah kepada orang-orang soleh tersebut tujuannya adalah untuk mendapatkan apa? Syafa, syafaat itu saja. Dan Allah mengecap mereka sebagai orang-orang mus musyrik. Ayo ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika orang-orang Islam sudah kuat imannya dan sudah mantap ya tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah banyak mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan sudah e, di, e, diberikan nasihat dan e, kokoh iman mereka, maka e, Rasulullah SAW membolehkan adanya ziarah kubur. Ia membolehkan ziarah ziarah kubur. Karena di dalam ziarah ini ada faedah-faedah yang bisa diambil oleh seorang muslim, seorang muwahid. Ya. Akan tapi tidak lupa beliau memberikan aturan-aturan yang memberikan kepada kita patokan-patokan di dalam masalah ziarah kubur ini supaya apa? Untuk melindungi kita sebagai umatnya dari perkara-perkara kesyirikan. Ya, yang yang dulu terjerumus di dalamnya orang-orang musyrikin. Ya, jadi beliau kemudian setelah itu membolehkan ya, ziarah kubur ini, tapi dengan apa? Dengan aturan-aturan dan juga patokan-patokan yang sudah uh, beliau sampaikan di dalam eh, hadis-hadis uh, dan juga eh, ayat-ayat uh, Quran. Ya, oleh karena itu, itulah yang ingin kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang fikih ziarah ziarah kubur. Ya hukum-hukum yang berkaitan dengan ziarah ziarah kubur yang kita harapkan. Ya insya Allah dengan mengetahui hukum-hukum ini, ya kita bisa e, melaksanakan ya amal soleh ini yaitu ziarah kubur ini dengan e, ziarah yang syariah, yang sesuai dengan syari dengan syariat. Dalil disyaratkan disyariatkannya ziarah kubur ya ini diantaranya adalah sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur maka sekarang berziarahlah ya ini adalah ucapan beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam sahih muslim ya dari hadisnya Buraidah dulu aku melarang kalian dari ziarah kubur maka sekarang berziarahlah perintah dari beliau ya untuk berziarah berziarah kemudian dari perilaku beliau ya dari fi'il beliau beliau sallallahu alaihi wasallam selain beliau mengucapkan menyuruh beliau juga mempraktekkan sendiri ya sehingga dalam beberapa riwayat disebutkan bahasanya beliau ziarah ke makbarah baki ya datang ke makbarah baki dan berziarah kubur di sana ya di dalam sebuah hadis yang uh, di, apa diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullama kana lailatuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yakhruju min akhiril lail ila al-baqi Ya Aisyah radhiyallahu anha mengatakan menceritakan bahwasanya setiap kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Aisyah yang giliran Aisyah radhiallahu anha maka beliau keluar ke makbarah baki pada akhir malam ya ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW datang ke sana ke baki, berziarah kubur fayaqul assalamualaikum dara qaumi mu'minin ila akhir hadis kemudian beliau mendoakan kepada uh, ahli baki, kemudian mengatakan assalamualaikum dara qaumin mu'minin Ya ini adalah dari fi'il beliau, ya dari uh, apa uh, perilaku beliau, dari uh, amalan beliau bahasanya beliau juga melakukan ziarah kubur. Jadi ziarah kubur ini disyariatkan dengan ucapan beliau dan juga dengan praktek beli, beliau pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian siapakah yang boleh berziarah? Ya, siapakah yang boleh berzi, berziarah? Tidak ada khilaf di kalangan para ulama bahwasanya laki-laki ini diperbolehkan apa? Berziarah. Tidak ada yang menyelisih. Semua ulama mengatakan bahwasanya laki-laki ya ini diperbolehkan untuk berzi berziarah. Bahkan ada yang mengatakan mustahab, disunahkan, dianjurkan. Ya. Dan ini berdasarkan keumuman hadis. Ya, karena beliau SAW tadi mengatakan fazurul kubur fa innaha tudzakkir al maut ya hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian kemudian dalam hadis yang lain yang tadi kita sebutkan nahaitukum an ziaratil kubur fazuruha aku dulu telah melarang kalian berziarah kubur maka sekarang berziarahlah ini adalah hadis yang umum ya artinya semua ya termasuk laki-laki di antaranya ya ini disunahkan untuk berziarah berziarah kubur dan Adapun wanita, maka para ulama ini berbeda pendapat, ya. Ada di antara mereka yang mengatakan dianjurkan. Seperti laki-laki dian, dianjurkan. Jadi disunahkan ya terhadap wanita bagi wanita sebagaimana disunahkan bagi bagi laki-laki. Mereka berpendapat demikian karena beberapa alasan. Di antaranya yang pertama adalah keumuman hadis. Ya, karena beliau sallallahu alaihi mengatakan fazuru ya hendaklah kalian maksudnya di sini adalah untuk laki-laki dan wanita ya sebagaimana kalau Allah Swt mengatakan ya aqimus sholat. ya aqimus sholat, artinya apa hendaklah kalian tegakkan sholat di sini untuk laki-laki dan perempuan ya ayyuhalladzina amanu taqullah wahai orang-orang yang beriman bertakwalah kalian kepada kepada Allah maksudnya adalah untuk semua semua laki-laki dan wanita ya mereka mengatakan ziarah kubur ini disunahkan untuk wanita sebagaimana disunahkan untuk laki-laki karena keumuman apa? Keumuman ha, hadis. Kemudian juga sebab yang kedua, kesamaan dalam hikmah ziarah kubur. Hikmah ziarah kubur adalah untuk mengingat kematian. Sementara yang hendaknya mengingat kematian itu bukan hanya apa? Bukan hanya laki-laki, tapi wanita pun juga apa? Hendaknya dia juga mengingat apa? kematian. Kita sama-sama mukallaf, sama-sama dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang diperintahkan untuk beramal soleh, yang diperintahkan untuk mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Semuanya baik laki-laki maupun wanita. Ya, ini sebab yang kedua. Jadi kesamaan illah, ya kesamaan sebab, kesamaan hikmah di dalam ziarah kubur. Kita sama-sama disuruh untuk banyak mengingat kema kematian. Kemudian sebab yang ketiga, karena di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan bahasanya wanita ini juga dianjurkan apa? Berziarah kubur, ya. Di antaranya di dalam sahih e, Muslim, ya dari hadisnya Aisyah radhiyallahu anha, ya bahwasanya e, Aisyah radhiyallahu anha ini meminta diajarkan oleh Rasulullah SAW doa ziarah apa? Ziarah kubur. Ya, Aisyah radhiyallahu anha minta diajari oleh Rasulullah SAW doa ziarah kubur. Beliau mengatakan, "Kaifa aqulu lahum?" Apa yang aku katakan kepada mereka, yaitu orang-orang yang ada di kuburan, orang-orang yang dikuburkan, orang-orang Islam yang ada di kuburan. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Quli assalamu ala assalamu ala ahli diyar." Ya minal mu'minina wal muslimin wa yarhamullahu al-mustaqdimina minna wal mustakhirin wa inna insyaallah bikum lalahikun. Maka Rasulullah SAW mengajarkan kepada beliau, hendaklah engkau mengatakan assalamu ala ahli diyar ila akhir hadis. Ya, mereka mengatakan ini menunjukkan bahasanya wanita juga dianjurkan apa? Ziarah, ziarah kubur. Buktinya Aisyah radhiyallahu anha meminta supaya diajarkan doa ziarah kubur dan Rasulullah SAW mengajarkan beliau. Ya, beliau tidak mengatakan nggak usah kamu tahu tentang doa apa? Doa ziarah kubur karena ziarah kubur hanya untuk laki-laki. Beliau tidak mengatakan demikian. Bahkan belum mengajari A, Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain dari hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW melewati sebuah kuburan dan beliau saat itu sedang ziarah kubur juga. Ya. Kemudian beliau melihat di sana ada seorang wanita ya yang ada di kuburan sedang dalam keadaan menang, menangis. Maka beliau SAW mengatakan kepada wanita tersebut, Ittaqillah wasbiri. hendalah engkau bertakwa kepada Allah dan bersabarlah. Ia menasihati wanita tersebut yang sedang bersedih supaya apa? Bertakwa kepada Allah dan bersa bersabar. Ini menunjukkan bahwasanya beliau ya e, tidak melarang wanita itu berziarah berziarah kubur. Buktinya ketika melihat wanita tersebut berziarah, beliau hanya menasihati supaya apa? Bertakwa dan juga bersabar dan beliau tidak melarang wanita tersebut untuk apa? Untuk berziarah kubur. Ini adalah alasan-alasan ya. Sebagian ulama yang mengatakan bahwasanya wanita juga disunahkan apa? Berziarah, berziarah kubur. Di sana ada pendapat yang kedua yang mengatakan bahwasanya wanita diharamkan berziarah kubur. Dan ini adalah juga pendapat sebagian ulama diharamkan. Ya, karena apa? Karena Rasulullah SAW bersabda, di dalam hadis yang Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang diriwatkan oleh Al-Aimah Al-Arba'ah ya dalam sahih Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai dan juga Ibnu Majah. Bahwasanya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zairatil kubur wal muttakhirin 'alaiha al-masajida was-suruj. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang berjarah kubur dan orang-orang yang menjadikan masjid di atas kuburan dan juga menyalakan lampu di atas kubu kuburan yang membuat penerangan di atas kuburan. La'ana Rasulullah SAW zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Dan hadisnya tadi kita sebutkan bahwasanya di, diriwayatkan oleh empat imam yang memiliki sunan al-arba. Ya, Kemudian di dalam hadis yang lain yaitu di dalam hadis hadis Abu Hurairah Rasulullah SAW bersab, e, mengat, e, Abu Hurairah mengatakan anna Rasulullah SAW la'ana zawaratil kubur Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur ya dan hadisnya diriwayatkan oleh Tirmidzi dan juga Ibnu Majah ya dan dihasilkan oleh Syekh Al Albani rahimahullah ya dengan dua hadis ini ya mereka mengatakan bahwasanya wanita diharamkan apa? Diharamkan berziarah kubur. Jadi mereka mengatakan bahwasanya yang diperbolehkan untuk berziarah kubur hanyalah siapa? Hanyalah laki-laki saja. Ya. Dan yang yang lebih kuat ya dari dua pendapat ini ya, Allah alam adalah pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya uh, ziarah kubur ini juga disunahkan bagi wanita. Ya. Karena apa? Karena dalilnya kuat. Ya, dalilnya kuat. Kemudian dalil yang digunakan untuk uh, sebagian ulama, ya, dalil yang digunakan oleh sebagian ulama atau pendapat yang kedua bahwasanya uh, wanita diharamkan untuk berziarah kubur. Hadis yang pertama itu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini adalah hadis yang dhaif. Ya la'ana Rasulullah wasallam zairatil kubur. Rasulullah SAW melaknat wanita-wanita yang berziarah kubur. Jadi hadisnya hadis yang doif, yang di dalamnya ada seorang rawi e, yang bernama Bazam atau Bazan dan kunyahnya adalah Abu Soleh. Ya, beliau adalah seorang rawi, rawi yang doif dan sebagian mengatakan bahasanya beliau tidak bisa dijadikan hujah. Ya, tidak bisa dijadikan hujjah, Leisabi hujah. Ya, jadi hadis yang pertama itu hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini hadis yang yang dhaif. Ya. Kemudian hadis yang kedua yaitu hadis, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah. Meskipun dia dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dan Imam Tirmidzi sendiri mengatakan hasan sahih, akan tapi e, sebagian ulama ini dinukil oleh Tirmidzi bahwasanya hadis ini yaitu la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zawaratil kubur. Ini adalah hadis yang mansuh. Ya, hadis yang sudah dihapuskan hukumnya. Artinya ucapan ini adalah sebelum hadis yang membolehkan ziarah ziarah kubur. Dan ini adalah sebagian ulama mengatakan demikian. Jadi hadis ini adalah hadis yang yang mansuh, yang sudah dihapus. Nah, sebagian yang lain mengatakan ya, tidak. Jadi dia tidak dimansuh, ya. Akan tetapi di dalam hadis ini ya, beliau SAW mengatakan zawaratil kubur. Ya, zawaratil kubur. Ya, zawar ya, ini di dalam bahasa Arab artinya adalah sirah mubalaghah. Dia adalah termasuk sirah mubalaghah artinya adalah kalimat yang menunjukkan sering kalimat yang menunjukkan apa se sering. Artinya zawar itu adalah orang yang sering apa? Berziarah. Zawarat artinya adalah wanita-wanita yang sering berziarah. Dalam bahasa Arab ada ada kadzib, ada kazab. Kadzib artinya ada orang yang bohong. Tapi kalau sudah dikatakan kazab berarti orang yang sering bohong. Beda antara kadzib dengan kazab. Kalau kazab ini orang yang sering, memang dia orang yang suka apa? suka berbohong. Nah, lain antara zairah dengan zawarah. Zairah adalah wanita yang berziarah. Tapi kalau zawarah adalah wanita yang sering berziarah. Jadi mereka mengatakan, ya ulama yang berpendapat diperbolehkan, ini Rasulullah SAW menggunakan kalimat apa? Kalimat zawarah, yaitu wanita yang sering berziarah. Jadi mereka mengatakan bahasanya laknat ini bagi wanita-wanita yang sering apa? yang sering berziarah kubur. Ya, adapun wanita yang hanya sesekali dia berziarah kubur maka di tidak mengapa seperti yang dilakukan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika beliau berziarah ke makam Abdurrahman, ya. Saudara laki-laki beli beliau. Ya, dan juga yang dilakukan oleh wanita yang dilihat oleh Rasulullah SAW sedang berada di di kuburan. Ya. Dan e, eh, Al Imam Al Qurtubi mengatakan Al-la'nul mazkur fil hadis innama huwa lil muksirat minaz ziyarah. Yang beliau mengatakan, laknat yang tersebut di dalam hadis hanyalah untuk wanita-wanita yang sering berziarah. Ya. Lima taqtadhihi sighah minal mubalaghah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh sighah mubalaghah, kalimat yang menunjukkan sangat atau sering. Wala'alla sabab ma yufdi ilaihi dzalika min tadyi'i haqqi zawj watabarrud wa ma yansha'u min siyah wa nahwi dzalik. Ya beliau mengatakan mungkin sebabnya kenapa di, di, dilaknat karena wanita yang sering berziarah berarti dia kemungkinan besar dan ini kemungkinan besar sekali bahasanya dia menyia-nyiakan hak suami. Ya, menyia-nyiakan hak suami karena terlalu sering apa? Berziarah atau bertabarruj. Ya, membuka auratnya ketika keluar keluar rumah atau siyah yaitu meratap, meratap di di kuburan atau yang semisalnya. Ya. Kemudian beliau mengatakan waqad yuqal idza amina jami'u dzalik fala mani'a minal idni lahun. Apabila itu semua bisa aman, artinya seorang yang wanita eh, seorang wanita yang keluar rumah tanpa menyanyiakan hak suami, ya. Kemudian juga tidak bertabarruj. Kemudian tidak melakukan sesuatu yang diharamkan seperti meratap ya atau e, menyobek-nyobek pakaian atau perkara-perkara yang lain yang menunjukkan ketidakriduan terhadap takdir Allah maka tidak mengapa ya memberi izin kepada mereka mereka li'anna kural maut yahtaju ilaihi rijal wa nisa karena mengingat kematian ini diperlukan baik oleh laki-laki maupun wanita ya dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Asy-Syaukani ya di dalam Nailul Autar dan beliau mengatakan bahwasanya pendapat ini yang pantas untuk dipakai untuk menggabungkan beberapa hadis yang zahirnya e, kelihatannya bertentangan di dalam masalah masalah ini. Ya. Jadi wallahu alam, ya pendapat yang lebih kuat, yang lebih rajah adalah pendapat yang pertama yang mengatakan diperbolehkan bagi wanita untuk berziarah kubur, ya meskipun e, tidak boleh dia apa? terlalu sering berziarah kubur. Kemudian tujuan berziarah kubur. Ya, tujuan berziarah kubur ada dua. Yang pertama adalah mengingat kematian. Ya, mengingat kematian. Memperbanyak mati atau memperbanyak mengingat kematian ini dianjurkan di dalam agama kita. Ya, Rasulullah SAW mengatakan, "Aktiru zikra hadimil lazzat," yakni al-maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat penghancur segala kelezatan, yaitu kematian. Ya, nah, di sini sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan dikeluarkan oleh Tirmidzi, Nasai dan juga Ibnu Majah dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya di dalam hadis ini beliau sama-sama mengatakan aktiru hendaklah kalian banyak mengingat apa kematian. Dan di antara wasilah Ya, cara untuk mengingat kematian adalah melihat langsung. Melihat langsung orang yang meni meninggal dan dikuburkan. Ya. Oleh karena itu tadi sudah disebutkan dalam hadis uh, Abu Hurairah ya. Dan bahasanya beliau sama-sama mengatakan fazurul kubur fa innaha tudzakir al maut. Hendaklah kalian berziarah kubur karena sesungguhnya ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kepada kematian. Ya, ini jelas yang menunjukkan bahwasanya e, eh, tujuan kita berziarah kubur ini adalah untuk mengingat kema kematian. Untuk apa kita mengingat mati atau apakah hanya sekedar mengingat begitu saja? Tidak. Jadi orang kalau mengingat mati maka dia harus berbekal untuk menuju ke ke sana. Ya. Dan orang yang meninggal ya maka bekal yang hendaknya dia bawa yang akan dia bawa adalah amal soleh ya amal amal soleh sehingga seseorang yang berziarah kubur ya diharapkan dia bisa tergugah hatinya untuk memperbaiki amal amalnya memperbaiki dan juga memperbanyak amal amal dia dan juga diharapkan bagi orang yang berziarah kubur untuk bertobat dari segala kemak kemaksiatan karena semua kemaksiatan ini bisa menjadi sebab azab kubur. Ya, bisa menjadi sebab seseorang diazab di dalam kubur kuburnya. Ya, oleh karena itu diharapkan ya orang yang berziarah kubur dan dia tahu bahwasanya di sana ada azab kubur dan bahwasanya kemaksiatan adalah sebab terjadinya azab kubur maka diharapkan dia bisa berhenti ya dari kemaksiatan yang dia lakukan dan juga dia berazam ya setelahnya untuk tidak melakukan kemaksiatan kembali. Ya, ini adalah uh, hikmah yang pertama dari uh, ziarah ziarah kubur. Kemudian hikmah yang kedua adalah mendoakan kebaikan. Ya, mendoakan kebaikan bagi saudara seislam yang sudah mendahului kita. Dan Rasulullah SAW ya beberapa kali berziarah ziarah ke Baqi ya ke kuburan yang ada di Medina saat itu dan di sana ada lafat-lafat yang sudah beliau ajarkan kepada kita ya di antaranya adalah uh, beliau pernah mengucapkan assalamu ala ahli diyar atau dalam sebuah riwayat assalamu alaikum ahli diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah la lahiqun as'alullaha lana wa lakumul afiyah ya keselamatan atas kalian wahai penduduk negeri dari kalangan orang-orang mukmin dan orang-orang muslim dan sesungguhnya kami insya Allah akan menyusul kalian aku memohon kepada Allah al-afiyah untuk kami dan untuk kali kalian kemudian dalam dalam lafaz yang lain boleh mengatakan assalamu ala ahli diyar minal mu'minina wal muslimin ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين وإنا إن شاء الله بكم لا لاحقون ya maknanya hampir sama hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Imam Muslim demikian pula yang pertama tadi kemudian dalam lafaz yang lain beliau mengatakan assalamualaikum dara qaumil mu'minin wa ataakum ma tu'aduna ghadan mu'ajjalun wa inna insyaallahu bikum lahiqun Allahumma ighfir li ahli Baqi'il gharqat ini kalau kita sedang ziarah ke baqi'il al Ya. Ini adalah beberapa lafaz yang datang dari Rasulullah SAW ketika ziarah ziarah kubur. Nah, apabila kita membaca yang salah satu dari lafaz ini yang sudah diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka ini afdal. Ya, karena apa? Karena yang pertama beliau SAW tidak mengajarkan kepada kita doa kecuali itu dari wahyu. Kecuali itu dari wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Tidaklah Rasulullah SAW itu berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang beliau ucapkan itu adalah dari wah dari wahyu. Jadi kalau kita membaca doa ini, ya itu adalah lebih abdul karena itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW ketika ziarah kubur, maka makna yang ada di dalamnya adalah, adalah makna yang dalam, makna yang tidak sembarangan. Kemudian tidak mungkin salah. Lain kalau seseorang membaca doa-doa yang dibuat oleh manusia biasa. Ya mungkin ada sebagian orang nulis ya di dalam sebuah kitab atau sebuah kutayib, sebuah buku yang kecil ya tentang doa ziarah kubur, tapi dari dirinya sendiri sendiri yang isinya adalah doa ketika ziarah. Ini ada kemungkinan salah. Dan tentunya maknanya tidak sedalam makna yang dikandung oleh doa yang di, pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita membaca doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah Sallam ketika ziarah itu lebih afdal, ya. Akan tetapi apabila seseorang ketika ziarah kubur tidak hafal ya tentang menghafal doa yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan juga tidak membawa buku atau selebaran yang isinya tentang doa ziarah yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW maka diperbolehkan dia untuk membaca doa sesuai dengan apa yang dia mampu sampai seandainya dia membaca doa dengan bahasa dia sendiri maka diperbolehkan ya maka diperbolehkan misalnya kita mengatakan ya Allah Ya ampunilah dosa orang-orang yang beriman yang dikuburkan di di sini. Ya berilah mereka keselah, keselamatan. Ya ampunilah dosa mereka. Seandainya di antara mereka ada yang diazab, tolong diringankan atau bahkan di diampuni. Ya maka boleh kita berdoa dengan bahasa ki, bahasa kita. Ya, artinya jangan sampai kita e, datang ke kuburan, ya ini hanya sekedar melihat. Ya hanya sekedar melihat dia saja, tapi hendaklah kita berusaha untuk berbuat ihsan, berbuat baik kepada saudara-saudara kita yang sudah mendahului mendahului kita dengan apa? Dengan mendoakan mereka. Jadi tujuan ziarah kubur ada berapa tadi? Ada du, dua. Yang pertama apa? Mengingat kematian. Kemudian yang kedua adalah mendoakan kepada saudara kita. Mana di antara keduanya yang lebih penting? Yang pertama, yang pertama yaitu apa? Mengingat kematian. Karena apa? Karena mengingat kematian ini adalah min babil ihsan ila nafsihi. Mengingat kematiannya adalah termasuk berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tapi kalau kita mendoakan, maka ini berbuat baik kepada orang orang lain. Mana yang lebih utama? Berbuat baik untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain? Untuk dirinya sendiri ini yang kita utamakan. Ya, oleh karena itu Rasulullah SAW menafkan di dalam hal ini. Beliau mengatakan fazuruha fa inna tudzakkir al maut. Hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada apa? Kepada kematian. Ini yang lebih utama dari dua tujuan ini yaitu mengingat kema mengingat kematian. Nah, sebagian orang ini dibalik. Jadi seakan-akan ziarah kubur itu tujuan utamanya adalah mengucapkan salam sehingga dia melupakan dirinya sendiri sendiri semangat ketika ziarah kubur meskipun dia tahu sunnah untuk mendoakan tetapi dia tidak mengingat kema kematian mengucapkan salam dia ucapkan sesuai dengan yang dibaca oleh Rasulullah SAW akan tetapi dirinya sendiri tidak mengingat kema kematian padahal dari tu dua tujuan ini yang lebih diutamakan adalah tujuan yang pertama yaitu untuk mengingat kematian yaitu berbuat baik kepada dirinya sendiri sendiri ya oleh karena itu kita lihat di dalam lafaz-lafaz doa yang tadi kita sebutkan ada lafaz apa wa inna insyaallahu lalahikun atau wa inna insyaallah bikum lahiqun dan sesungguhnya kami insyaallah akan menyusul kali kalian jadi dalam doa tadi disebutkan ya bahwasanya tujuan kita untuk berziarah adalah diantaranya adalah zikrul maut yaitu mengingat kema, mengingat kematian. Ikhwan sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi, kita lihat doanya adalah doa yang umum. Ya, beliau mengatakan assalamu ala ahli diyar atau assalamu alaikum ahli diyar. Artinya apa? Doanya adalah doa-doa yang yang umum, bersifat umum, doa untuk semuanya. Dan tidak ada riwayat ya sepengetahuan saya bahwasanya beliau mengkhususkan. Dia mengkhususkan untuk si fulan, mengkhususkan untuk si fulan. Ya. Padahal apa? Padahal ketika beliau berziarah ke Baki ya, kuburan yang ada sejak zaman Rasulullah SAW sampai zaman sekarang ini, di situ dikuburkan Utsman bin Mas'un. Ya, di mana dia ini adalah e, saudara sepersusuan Rasulullah SAW. Bahkan dikatakan atau sebagian berpendapat bahasanya beliau adalah orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi. Yang dikuburkan tahun 2 Hijriah setelah perang Badr, ya. Kemudian di Baqi juga ada Ruqayyah, putri beliau, Ummu Kulsum putri beliau, dan juga Ibrahim, ya anak laki-laki beli beliau. Tetapi tidak ada riwayat, ya bahasanya beliau ziarah ke sana, kemudian beliau mengkhususkan untuk orang per, per orang. Ya, tidak ada riwayat bahasanya beliau mengatakan assalamualaikum ya Ruqayyah. Ya assalamualaikum ya Ummu Kulthum atau assalamualaikum ya Ibrahim. Ya, atau assalamualaikum ya Uthman bin Mas'un. Tidak ada riwayat. Ya. Padahal di sana ada orang-orang yang dekat dengan beli, beliau, keluarga beliau sendiri. Ya. Jadi salam yang di, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW adalah salam yang u, yang umum. Ya assalamualaikum ahlad diyar. Ya Assalamu ala ahli diyar. Dan di dalam salam yang umum ini ada dua keistimewaan. Ya, yang pertama adalah lebih mudah daripada kita mengucapkan salam secara apa? Secara khusus, ya. Daripada kita sebutkan satu persatu, ya, orang-orang yang ada di kuburan situ, yang dikuburkan di situ, maka salam yang umum ini adalah lebih mu, lebih mudah. Kemudian yang kedua, salam yang umum ini lebih banyak paha, pahalanya. Karena apa? Kalau kita menggunakan salam yang umum, maka kita mendoakan kepada orang Islam yang dikuburkan di situ dari yang pertama dikuburkan di situ sampai yang terakhir. Tentunya ini lebih banyak pahalanya daripada kita datang ziarah kubur hanya, menyebutkan apa? Satu persatu atau orang yang kita ketahui. Ya. Tapi kalau misalnya ya kita ziarah kubur dan ingin mengucapkan salam secara secara khusus, apakah diperbolehkan? Jawabannya apa? Bo boleh. Ya. Misalnya kita tahu bahasanya bapak kita dikuburkan di tempat ini. Ya, kemudian kita mengatakan assalamualaikum ya abi. Ya, maka diperbolehkan kita mengku mengkhususkan. Ya, oleh karena itu Abdullah bin Umar ya beliau ketika ziarah ke makam Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar beliau mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah assalamualaikum ya Abu Bakar assalamualaikum ya Abadi, Ya, ini menunjukkan bolehnya kita mengkhususkan. Ya, apabila kita memang tahu bahwasanya e, orang tersebut dikuburkan di di situ. Ya. Jadi tujuan-tujuan ziarah adalah e, seperti yang kita sebutkan ada ada dua. Dan di sana ada tujuan-tujuan yang dilakukan oleh sebagian orang. Di mereka ziarah kubur bukan dengan dua tujuan tadi, tapi dengan tujuan yang lain. Seperti misalnya berziarah kubur dengan tujuan untuk menghormati orang yang dikubur. Yang bukan menyembah bukan, tapi untuk apa? Menghormati. Ya. Jadi mereka menyangka bahwasanya orang yang berziarah kubur ke tempat si fulan berarti dia menghormati si si fulan. Ini adalah tujuan yang tidak ada dalilnya. Ya. Kemudian yang kedua, berziarah dengan tujuan untuk meminta hajat dari orang yang dikuburkan. Ya, seperti misalnya orang yang datang ke sana ya untuk dimudahkan rezekinya atau untuk bisa diterima di e, sebuah perusahaan tertentu, ya. Ini bisa hukumnya sampai e, apa? Sampai ke syirik besar yang bisa mengeluarkan seseorang dari ke ke Islam. Jadi termasuk syirik yang datang ke kuburan ya dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk meminta kepada yang dikuburkan. Ada yang ziarah kubur dengan tujuan untuk berdoa. Ya, dia, dia meyakini bahwasanya orang yang berdoa di kuburan ini doanya apa? Mustajab. Ya. Ini adalah keyakinan sebagian orang dan ini adalah keyakinan yang tidak berdasar. Ya, karena seseorang mengatakan ini doa yang mustajab atau tempat ini adalah tempat yang mustajab, ini harus berdasarkan apa? Berdasarkan dalil, ya. Kita berdoa antara dan antara azan dan iqamah mustajab. Ya karena Rasulullah SAW mengatakan la yuraddu doa, la yuraddu doa bainal adzan wal iqamah. Yang berdoa ketika sujud adalah doa yang mustajab. Yang berdoa ketika tawaf adalah doa yang mustajab. Ketika berada di di atas marwah, di atas sofa, ketika di arafah, ya ketika ketika puasa. Ini adalah ada dalilnya bahwasanya di situ termasuk doa yang yang mustajab. Tapi berdoa ketika di makbarah atau di kuburan ini enggak ada dalil bahwasanya orang yang berdoa di sana ini adalah doanya lebih lebih mustajab ya kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah jadi yang disyariatkan di dalam ziarah adalah kita mengucapkan sa salam yang tadi kita sebutkan bolehkah seseorang membaca Al-Qur'an di kuburan ya, jadi membaca apa datang ziarah kemudian apa membaca Al-Qur'an al ya Rasulullah SAW mengatakan ya di dalam hadisnya Abu Hurairah ya beliau mengatakan la taj'alu buyutakum maqabir inna syaitan yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul baqarah ya beliau mengatakan janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan karena sesungguhnya setan lari dari sebuah rumah yang dibacakan di, di situ surat Al-Baqarah. Ya hadisnya sahih. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Beliau mengatakan, "Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian Makawir seperti kubu kuburan." Maksudnya bagaimana? Maksudnya tidak dibacakan di rumah tersebut apa? Al-Qur'an. Al Janganlah kalian jadikan rumah-rumah kalian itu seperti kuburan. Bagaimana kuburan? Tidak pernah dibacakan di situ apa? Al-Quran. Makanya beliau mengatakan setelah itu, Inna syaitan yanfiru minal baitil ladhi tukra'u fihi suratul Baqarah. Karena sungguhnya syaitan itu lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Al ini menunjukkan kepada kita bahwasanya al-maqabir ini bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an. Ya, bukan tempat untuk membaca Al-Qur'an dan tidak ada riwayat yang sahih bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para sahabat mereka membaca Al-Quran di di kuburan. Tidak ada riwayat yang sahih. Semua riwayat atau hadis-hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca surat-surat tertentu di makbarah ini semuanya tidak ada yang sahih. Di antaranya keutamaan membaca surat Al-Qadar ketika ziarah. Ya, dalam sebuah hadis barang siapa yang membaca surat Al-Qadar ya pada tanah di dalam kuburan tujuh kali, ya, kemudian meletakkan tanah tersebut di atas dada mayat, di bawah kafan, maka mayat ini akan selamat dari dua penanya kuburan, yaitu dua penanya yaitu malaikat. Ya, jadi kalau di dalam hadis yang kita sebutkan ini, yaitu bahwasanya keutamaan surat Al-Qadar, kalau kita membaca surat ini pada tanah yang ada di kuburan, ya, kemudian e, tujuh kali, kemudian kita letakkan tanah ini di bawah apa? kafan dia di atas dadanya, maka dia akan selamat dari apa? Dua malaikat yang bertanya di di kuburan, di alam kubur. Ya, tapi hadis ini adalah hadis yang yang maudhu, yang palsu. Kemudian juga keutamaan membaca Al-Fatihah atau akhir surat Al-Baqarah. Ini di dalam sebuah hadis disebutkan hendaklah dia membacakan Al-Fatihah di sisi kepalanya, yaitu sisi di arah kepala orang yang meninggal atau yang dikuburkan di situ dan membaca akhir dari surat Al-Baqarah di sisi kakinya di kuburan. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani. Ya, dari Abdullah bin Umar, tapi hadisnya lemah sekali. Ya, hadisnya lemah, lemah sekali karena di dalam hadis ini ada seorang rawi yang bernama Yahya. Ya, Al-Bablusti, ya orangnya dhaif. Lemah. Dan di dalamnya juga seorang rawi bernama Ayub bin Nahik Al-Halabi dan dia adalah seorang yang mungkarul hadis. Ya, jadi hadisnya doif sekali. Ya, lemah sekali, sekali tidak bisa dijadikan hud, hujjah. Kemudian keutamaan membaca surat Yasin. Ya, membaca surat Yasin di kuburan. Di antaranya hadis yang datang, barang siapa yang masuk ke makbarah Ya, kemudian membaca surat Yasin, maka Allah SWT akan meringankan, meringankan azab mereka pada hari itu dan pembaca surat Yasin tersebut mendapatkan kebaikan sebanyak orang yang dikuburkan di di sana. Ya. Ini adalah hadis yang berkaitan dengan keutamaan membaca surat Yasin di ketika ziarah. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh As-Sa'labi ya di dalam tafsirnya dan di dalamnya ada seorang rawi bernama Ayub bin Mudrik Al-Hanafi dan dia adalah orang yang doif adalah orang yang doif lemah Bahkan sebagian ulama seperti Yahya ibnu Ma'in mengatakan kazab. Artinya apa? Orang yang berdusta atau berdusta atas nama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi hadisnya e, maudhu. Ya hadisnya palsu. Ya kemudian keutamaan membaca surat Al Ikhlas ketika ziarah. Ya ada sebuah hadis yang bunyinya barang siapa yang melalui sebuah pemakaman yang berziarah kubur Kemudian dia membaca kul huwallahu ahad, kul eh, ahad 11 kali. Kemudian menghadiahkan pahalanya ke orang yang meninggal, maka dia mendapatkan pahala sebanyak jumlah mayat yang dikuburkan di sana. Di sana. Ya, membaca surat Al-Ikhlas berapa kali? Sebelah, sebelas kali. Ya hadis ini diwatkan oleh Al-Khallal ya di dalam Fadail surat Al-Ikhlas ya dari Ali bin Abi Thalib dan hadis ini adalah hadis yang maudhu juga, yaitu hadis yang pal yang palsu. Karena di dalamnya ada seorang rawi yang bernama Abdul Qasim at dikatakan oleh para ulama bahwasanya dia dan juga bapaknya adalah seorang pendus pendusta. Ya, dia dan juga bapaknya adalah seorang pendus pendusta. Jadi hadis ini tidak bisa dijadikan tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dijadikan dalil kita membaca uh, surat ketika ziarah kubur. Jadi ziarah kubur sunnahnya hanya membaca apa tadi? membaca salam dan kita mendoakan dengan doa yang baik kepada untuk saudara saudara-saudara kita. Kemudian di sana ada beberapa masalah yang penting juga di dalam masalah ziarah kubur. Masalah yang pertama, apakah ketika kita mengucapkan salam, ya, kita menghadap kiblat atau menghadap ke kuburan, ya? Jumhur ulama mengatakan sunnahnya kita menghadap kubu kuburan. Ya, bukan menghadap apa? menghadap kiblat. Jadi ketika kita mengucapkan assalamualaikum ahlad diyar, kita menghadap kemana? Menghadap ke kuburan. Ya, di sana ada sebuah hadis ya dari hadisnya Ibnu Abbas ya yang artinya bahwasanya Rasulullah SAW melewati sebuah kuburan di Medina. Kemudian faakbala alaihim biwajhi. Maka Rasulullah SAW menghadap dengan wajahnya menghadap kemana? Dengan menghadap ke menghadap ke kuburan tersebut. Faqala alaikum ya ahlal kubur. Kemudian beliau mengatakan keselamatan kepada kalian wahai, wahai ahlu ahlul kubur. Ya, nah ini sini menunjukkan bahwasanya disunahkan kita apa? Menghadap ke kuburan ketika mengucapkan apa? Mengucapkan salam. Tapi hadis ini ya diwatkan oleh Tirmidzi dan didoaifkan oleh Syekh Al Albani. Ya didoaifkan oleh Syekh Al Albani. Ya, dan uh, eh, wallah alam ya mungkin kita bisa uh, meneladani apa yang pernah dilakukan oleh Abdullah bin Umar ya ketika beliau berziarah ke makam Rasulullah SAW dan Abu Bakar dan juga Umar karena beliau radhiyallahu anhuma menghadap ke kuburan Rasulullah SAW Abu Bakar dan juga U dan juga Umar ketika beliau mengucapkan salam ya kemudian masalah yang kedua apa yang disunahkan ketika masuk ke area kubur apakah mendahulukan kaki kanan atau mendahulukan kaki kiri maka jawabannya di sana tidak ada dalil ya yang bisa kita uh, apa bisa kita berdalil dengannya bahasanya yang disunahkan adalah memakai kaki kanan atau kaki kaki kiri ya jadi perkaranya luas ya tidak ada keutamaan mendahulukan kaki kanan maupun mendahulukan kaki kaki kiri jadi boleh ya kita mendahulukan yang ini atau yang yang itu apalagi eh, makam atau makbarah di zaman Rasulullah SAW ini tidak berpagar tidak apa tidak berpagar seperti sekarang ini. Jadi dulu adalah tanah yang terbuka. Ya tidak ada batas tertentu ini adalah batas kuburan tidak ada. Ya jadi tidak ada hadis yang yang bisa kita jadikan eh, petunjuk bahasanya disunahkan mendahulukan kaki kanan atau kaki kaki kiri tapi perkaranya luas ya boleh kita mendahulukan yang kanan maupun yang yang kiri kemudian apakah disunahkan ketika kita melewati kuburan kita mengucapkan salam jadi kita bukan bertujuan ziarah, tapi kita lewat apa? Melewati sebuah kuburan, ya. Apakah kita disunahkan mengucapkan salam? Ya. Kalau kita e, melihat kuburan tersebut, ya kita bisa melihat, ya misalnya kuburannya tidak berpagar, sehingga apa? Kita bisa melihat langsung, maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam. Akan tapi kalau kita lewat, akan tetapi kita tidak bisa apa? Melihat, artinya berpagar, ya e, makbarahnya berpagar, maka kita tidak disunahkan untuk apa? mengucapkan salam. Jadi kalau itu kita bisa melihat, jadi kita bisa melihat kuburannya, ya maka kita disunahkan untuk mengucapkan salam, ya. Karena ziarah ini dinamakan ziarah apabila kita melihat kuburan tersebut. Ya. Dinamakan ziarah kalau kita melihat kuburan tersebut karena kita tadi sebutkan bahwasanya hikmah dari ziarah kubur adalah apa? mengingat kematian. Jadi yang namanya ziarah itu dinamakan ziarah kalau kita melihat kuburan tersebut. Ya. Oleh karena itu sebagian ulama ya seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berpendapat bahasanya berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk saat ini itu sudah tidak mungkin. Ya, berziarah ke makam Rasulullah SAW untuk saat ini sudah tidak tidak mungkin. Karena apa? Karena makam beliau sudah tidak bisa dili, dilihat. Jadi makam Rasulullah SAW dan dua orang sahabatnya yaitu Abu Bakar dan Umar itu sudah ada beberapa dinding yang mengelilinginya. Ya ada yang mengatakan sudah ada tiga dinding. Ya, dan tiga dinding ini adalah dinding yang tidak berpintu. Ya, tidak ada celahnya. Tidak mungkin orang bisa melihatnya. Dan dinding yang kita lihat dari luar yang berasal dari logam itu adalah lapisan yang ke yang keempat. Jadi untuk saat ini sudah tidak mungkin seseorang bisa melihat kuburan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya bahkan para raja, ya penguasa Saudi dan juga yang lain tidak ada yang pernah melihatnya. Oleh karena itu seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah mengatakan untuk ziarah ke makam Rasulullah SAW untuk sekarang ini adalah sudah ghairu mumkinah, tidak mu, tidak mungkin. Ya, mungkin ada sebagian orang yang datang ke sana ya dan dia bermaksud untuk berzi berziarah ya itu adalah anggapan dia bahwasanya dia sedang berzi berziarah tapi kalau ziarah yang dinamakan dengan ziarah yang sebenarnya maka itu tidak dia laku tidak dia lakukan itu adalah hanya khayalan ya anggapan orang yang berziarah bahwasanya dia adalah sedang berziarah ke makam Rasulullah sallallahu tapi pada hakikatnya apa yang dia lakukan tidak dinamakan apa ziarah, tidak dinamakan ziarah karena yang namanya ziarah adalah dengan apa? Biru'yatil kubur, itu bimusyahadatil kubur dengan melihat kubur kuburan. Demikian pula yang dilakukan oleh sebagian orang ketika ziarah baki, ya. Kita sering lihat, ya jadi kalau baki sudah ditutup misalnya tidak bisa masuk ke dalam, dia mencukupkan dirinya untuk membaca doa di depan baki. Ya, maka ini tidak dinamakan apa? tidak dinamakan ziarah. Jadi yang namanya ziarah sekali lagi kita masuk ke kuburan dan kita melihat kubur kuburannya. Apakah di sana ada waktu yang khusus untuk berziarah? Seperti misalnya hari Jumat, ya atau ketika dua hari raya. Para ulama bersepakat bahwasanya tidak boleh kita mengkhususkan waktu tertentu untuk berziarah dan meyakini bahwasanya uh, hari tersebut atau waktu tersebut adalah afdal untuk melakukan ziarah kubur ya seperti misalnya dua hari raya atau berziarah di hari Jumat atau hari kedua setelah dikuburkan atau hari ketujuh maka ini semua tidak apa tidak ada dalil tidak ada dalilnya ya jadi tidak ada keutamaan ya berziarah pada waktu tertentu ya Rasulullah SAW mengatakan ya di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani La taj'alu buyutakum kubura wa la taj'alu qabri aidan. Janganlah kalian jadikan kuburan ya, kalian sebagai kuburan. Janganlah kalian jadikan e, rumah-rumah kalian sebagai kubu kuburan. Ya, wa la taj'alu qabri aidan. Dan janganlah kalian jadikan ya. Dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Artinya apa? Aid adalah sesuatu yang diulang-ulang. Ya, maksud beliau di sini jangan kalian jadikan kuburanku tempat yang sering diziarahi. Ya, wala taj'alu qabri aidan dan janganlah kalian jadikan kuburanku sebagai aid yaitu tempat yang sering apa? diziarahi. Ya. E, sebagian ulama mengatakan kalau beliau ya sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sering berziarah ke makam beliau, ya sering berziarah ke sana padahal kuburan beliau adalah kuburan yang paling afdol ya maka kuburan yang lain ya selain kuburan Rasulullah SAW ini lebih berhak untuk dilarang ya kalau kuburan beliau tidak boleh kita sering-sering ke sana ya menjadi menjadikan waktu-waktu tertentu untuk ziarah ke sana ya dan meyakini bahwasanya itu adalah waktu yang afdol itu tidak boleh kita kita yakini tidak boleh kita lakukan di kuburan Rasulullah SAW, maka bagaimana dengan kuburan selain Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya ini lebih berhak untuk dilarang, kecuali dalam satu keadaan, ya. Misalnya seseorang ingin melaksanakan sunnah ini, yaitu berziarah kubur, tetapi hari-harinya ini sibuk, dia sibuk dengan pekerjaan dan juga lain-lain, dia tidak memiliki waktu luang kecuali hari tertentu. Ya, misalnya hari Ahad kalau atau kalau di sini misalnya hari Kamis dan hari Jumat, maka ketika hari itu dia manfaatkan untuk apa? Melaksanakan sunnah ini yaitu ziarah kubur. Maka dalam keadaan seperti ini diperboleh diperbolehkan. Ya dengan syarat tidak meyakini bahwasanya hari tersebut adalah hari yang paling afdal untuk berziarah berziarah kubur. Ya. Kemudian masalah yang lain, bolehkah berziarah kubur di malam hari? Ya, bolehkah berziarah kubur di di malam hari? Jawabannya boleh. Ya, tadi kita sebutkan bahwasanya Rasulullah SAW ziarah ke Baki pada pada waktu malam. Ya, sebagaimana dalam hadisnya Aisyah. Jadi e, berziarah kubur siang dan malam hari diperbolehkan. Ya. Cuma yang kita permasalahkan berani tidak seseorang ziarah kubur di malam hari. Ya. Ya mungkin kalau di sini, ya di sini mungkin kita nggak nggak mengerikan kita ziarah kubur ketika di malam hari, ya. Tapi kalau di Indonesia mengerikan, ya. Jadi e, kalau orang yang sudah ngaji, ya orang orang yang sudah kenal tauhid, yang sudah kenal agama, ya, yang sudah tahu tentang e, apa bahasanya semua perkara ini di tangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak ada yang memberi manfaat dan mudarat kecuali Allah. Ya, dan bahwasanya orang yang meninggal tidak mungkin hidup lagi. Ya, tidak ada yang namanya roh gentayangan, ya, atau roh yang balas dendam, ini nggak ada di dalam Islam, ya. Yang ada cuma di film-film aja, ya. Jadi kalau orang sudah ngaji dan mengenal akidah yang benar, ya, maka dia insya Allah tidak akan tak, tidak akan takut. Apalagi Rasulullah SAW mengajarkan doa-doa yang seandainya dibaca oleh seorang Muslim maka tidak akan termudorati, ya oleh sesuatu apapun, ya. Misalnya A'udzu bi kalimatillahi tammah min syarri ma ya. Barang siapa yang uh, uh, datang atau turun ke sebuah tempat kemudian membaca doa a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq maka lam yadurruhu syai maka dia tidak akan termudarati oleh sesuatu apapun dan kita sudah belajar bahasanya yang namanya setan ini lari kalau dibacakan surat al-baqarah ya atau ayat kursi misalnya ya maka orang yang belajar dan uh, yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala tidak akan ta tidak akan takut Ya, cuma kalau tetap takut ya jangan dipaksakan. Ya, jangan dipaksakan ya, karena nanti meskipun dia berani ke kuburan, tapi dia tidak akan khusyuk. Ya, padahal maksud dari ziarah kubur tadi apa? Mengingat kema kematian. Hmm. Apalagi kalau di sana ketemu orang yang ziarah kubur juga. Ya. Jadi ya dia akan semakin apa? Semakin takut. Jadi sekali lagi e, ziarah kubur ini disunahkan ya, disunahkan dan tidak ada e, larangan kita berziarah kubur di malam di malam hari. Kemudian masalah yang selanjutnya, apakah disunahkan ketika ziarah kubur kita berdiri? Ya jawabannya disunahkan. Ya kita ketika ziarah kubur kita berdiri berdiri. Ya karena dalam sebuah hadis eh, hatta ja'al baqi faqama fa'atala al-qiyam. Ya dalam hadisnya Aisyah maka Rasulullah SAW datang ke Baki yang kemudian beliau berdiri, Fakam, Maka beliau berdiri, fa'atala al-qiyam. Kemudian beliau memperpanjang berdirinya. Ya, berarti beliau lama, lama berdi, berdiri. Ya untuk mengingat kematian, ya untuk mendoakan. Ya, jadi sunnahnya ketika ziarah kubur adalah apa? Berdiri, berdiri. Kemudian masalah yang selanjutnya, apakah disunahkan kita mengangkat tangan? Disunahkan. Ya, disunahkan ketika berziarah kita mengangkat mengangkat tangan. Ya, karena dalam dalam sebuah riwayat beliau uh, Aisyah mengatakan summa rafa'a yadayhi salasa marrat. Kemudian beliau mengangkat tangannya tiga kali. Ya, kemudian beliau mengangkat kedua tangannya tiga tiga kali. Ini menunjukkan disunahkan ketika ziarah kubur, ketika kita berdoa, kita mengangkat tangan. Ya, cuma yang perlu kita ingatkan di sini, kapan kita mengangkat tangan? Ketika berdoa. Ketika apa? Ketika berdoa. Karena di sana perlu dibedakan antara salam dengan doa doa. Kalau mengucapkan salam, ya kita mengucapkan salam langsung kepada ahli kubur. Kita mengatakan assalamualaikum ya ahli diyar. Assalamualaikum. Kita mukhatabnya, mukhatabnya, mukhatabnya adalah ahli kubur. Ya assalamualaikum ahli diyar. Maka dalam keadaan kita mengucapkan salam, ini tidak disunahkan kita mengangkat mengangkat tangan. Tapi ketika kita berdoa, ya misalnya ya Allah ampunilah dosa orang-orang yang dikuburkan di sini. Ya Allah berilah mereka keselamatan. Maka disunahkan kita apa? Mengangkat tangan. Adapun ketika mengucapkan salam maka tidak disunahkan kita apa? Mengangkat ah, mengangkat tangan. Jadi mengangkat tangan adalah ketika apa? Ketika berdoa. Yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah keutamaan ziarah ke tempat tertentu yang seperti Baki ya atau hot, Ya jawabannya tidak ada. Tidak ada keutamaan khusus kita berziarah ke makbarah tertentu. Ya, tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan E, berziarah ke makam tertentu. Kemudian haruskah kita mengetahui nama-nama orang yang dikuburkan di sebuah kuburan ketika kita ziarah kubur? Ya, jawabannya tidak harus. Ya, jadi seseorang bisa berziarah ke kuburan mana saja. Ya, tanpa harus dia mengetahui orang-orang yang dikuburkan di si, di situ. Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau berdoa dengan doa yang yang umum tanpa harus mengetahui orang-orang yang dikuburkan di si, di situ. Kemudian masalah yang selanjutnya, bolehkah kita berziarah kubur di tempat yang jauh? Ya. Rasulullah SAW bersabda, "La tushaddur rihal illa ila ثلاثة masajid." Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul sallallahu alaihi wasallam wa Masjidil Aqsa. Yang artinya tidak boleh seseorang berpayah-payah pergi untuk beribadah kecuali ke tiga masjid. Ya, yang pertama adalah Al-Masjidil Haram Masjidil Rasul dan juga Masjidil Aqsa. Jadi beliau di sini menerangkan kepada kita tidak boleh seseorang berpayah-payah pergi jauh untuk melakukan sebuah ibadah kecuali ketiga masjid ini. Ya, Masjidil Haram yang sholat di sana sholat sekali seperti seratus ribu kali sholat di tempat yang yang lain. Masjid Nabawi sholat sekali di sana seperti seribu kali sholat di masjid yang yang lain. Masjidil Aqsa sholat sekali di sana seperti 250 kali ya dalam yang sahih 250. Ya, daripada sholat di masjid yang yang lain. Ya, ini adalah masjid-masjid yang dibangun oleh para para nabi. Ya boleh kita jauh-jauh ke dari Damam ya, dari Damam ke Masjidil Haram atau ke Masjid Nabawi untuk sholat di sana diperbolehkan dengan hadis ini dan hadisnya sahih diriwatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiallahu anhu ya akan tetapi apabila seseorang datang dari Damam ya. Kemudian ke mana ke Madinah untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Tujuannya dari sini ke sana untuk apa? Untuk berziarah ke makam Rasulullah SAW. Maka ini tidak diperbolehkan karena hadis ini tadi. Ya beliau SAW sendiri melarang tidak boleh kita bepergian jauh hanya untuk itu kecuali ke tiga masjid ini. Ya, hanya untuk beribadah kecuali ke tiga masjid ini. Ya, jadi dilarang ya seseorang pergi jauh dengan tujuan ke ziarah ke makam tertentu termasuk diantaranya adalah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila bepergian jauh ke makam Rasulullah SAW yang merupakan afdalul khalq ya makhluk yang paling mulia di sisi Allah itu dilarang maka berziarah ke makam yang lain yang tentunya lebih rendah derajatnya daripada beliau ya entah itu seorang yang soleh ya entah itu seorang ustadz ya tentunya itu lebih dila lebih dilarang ya Kemudian bolehkah kita berziarah kubur yang di tempat atau eh, di sebuah kuburan yang di situ banyak terjadi kesyirikan? Ya banyak orang yang tawaf di situ atau banyak orang yang meminta kepada kuburan tersebut atau dibangun di atasnya kubah yang besar, yang mewah. Jawabannya tidak boleh. Yang tidak boleh seseorang ziarah ke kuburan yang di situ banyak terjadi kesyirikan. Memang dia bisa mungkin mengingat mati di situ atau dia mungkin bisa mendoa mendoakan akan tapi di sana banyak kerusakan ya banyak mafsadahnya ya di antaranya mungkin orang menyangka ya kalau kita datang ke sana kita termasuk kuburin ya termasuk orang-orang yang suka mengagung-agungkan kubur kuburan ya sehingga orang lain mungkin mengikuti kita gara-gara kita apa gara-gara kita datang ke kuburan tersebut ya kemudian kalau kita datang ke sana karena saking banyaknya kemungkaran kemungkinan besar kita tidak bisa mengingkari kemung kemungkaran Ya. Jadi dilarang ya seseorang ya meskipun dia bisa mendoakan di situ atau dia bisa mengingat mati di situ, kalau kuburan tersebut sering terjadi keserikan di situ, ya banyak terjadi kemungkaran, maka tidak boleh seseorang ke sana. Tapi itu mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini karena waktu yang yang apa yang uh, sempit dan uh, insya Allah waktu yang selanjutnya akan kita serahkan kepada hadirin mungkin ada uh, pertanyaan atau uh, permasalahan yang ingin disampaikan. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja pertanyaan. Ya. Apa hukumnya apa hukumnya menziarahi kuburan orang kafir dan ikut menguburkan ya. kemudian uh, apa apa hukumnya uh, menggali uh, kuburan dalam rangka investigasi hmm. hanya itu saja Assalamualaikum buat patuh selamat Uh, pertanyaan pertama, Mau dijawab dulu atau pertanyaan dulu? Ya, dijawab dulu. Baik, jadi pertanyaan pertama, bolehkah kita menziarahi kuburan orang kafir? Ya, jawabannya boleh. Dengan syarat tujuannya hanya apa? Mengingat kematian. Karena Rasulullah SAW pernah minta izin ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk e, memohonkan ampun untuk ibunya akan iya. tetapi Allah SWT tidak mengizinkan. Ya, karena apa? Karena e, ibu beliau yaitu Aminah meninggal dalam keadaan syirik. Ya, dalam keadaan musyrik tidak masuk dalam agama Islam sehingga dilarang beliau SAW untuk memohonkan ampun untuk ibunya. Akhirnya beliau SAW meminta izin kepada Allah untuk berziarah ke makam ibunya. Ya, maka fa'adina lahu. Maka Allah SWT mengizinkan beliau untuk ziarah ke makam ke makam ibunya yang e, ibunya ini adalah mati dalam keadaan kafir. Kemudian beliau mengatakan fazurul kubur fa innaha tudzakir al maut. E, eh, hendaklah kalian berziarah kubur karena ziarah kubur itu mengingatkan kalian kepada kematian. Jadi boleh seseorang e, ziarah kubur e, ke tempat orang e, e, kafir atau e, makbarah orang yang orang-orang e, -orang kafir tapi dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk mengingat apa? kematian, bukan untuk e, mendoakan keselamatan untuk mereka atau mengucapkan istighfar untuk mereka. Kemudian apa hukumnya orang yang membongkar kembali e, apa e, mayat ya untuk keperluan tertentu? Pada asalnya tidak diperbolehkan ya seseorang menggali kembali apalagi e, mayat seorang muslim. Ya, mayat seorang muslim atau muslimah kalau sudah dikuburkan maka tidak boleh di digali lagi dilarang di dalam agama di dalam agama kita tapi dalam keadaan darurat ya yang uh, da, uh, yang mau tidak mau harus dibongkar ya karena kemaslahatan yang besar maka tidak mengapa ya karena uh, kemaslahatan yang besar ada apa hajat yang memang harus dibongkar maka tidak mengapa tapi pada asalnya apa pada asalnya tidak di tidak diperbolehkan jadi kalau keperluan otopsinya atau penyelidikannya memang e, mengharuskan untuk dibongkar maka tidak mengapa dibong dibongkar. Hmm. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaan saya Pak, apa yang disunahkan e, kita di Masjid Nabawi sewaktu kita melewati kuburan Rasulullah dan dua sahabatnya? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Pertanyaannya apa yang disunahkan ketika kita melewati kuburan Rasulullah SAW dan dua sahabatnya? Ya ketika kita berada di Masjid Nabawi. Tidak ada yang disunahkan ya karena kalau tadi kita sebutkan kalau kita mau berziarah ke makam beliau sekarang sudah tidak tidak mungkin karena kita sudah tidak mungkin melihatnya tapi beliau dalam hadis dalam sebuah hadis mengatakan fasallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum hendaklah kalian bersolawat kepadaku ya karena sesungguhnya solawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada jadi tetap kita seorang muslim ya dimanapun kita berada disunahkan untuk mengucapkan salawat dan salam ya untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak ada keutamaan khusus ya orang yang bersalawat di, de di dekat makam Rasul maupun di tempat yang jauh dari makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dimanapun kita berada disunahkan kita untuk mengucapkan salawat dan dan salam. Ya, jadi nggak ada sunnah yang khusus ya kalau kita melewati makam Rasul kemudian kita menghadap ya ke apa ke makam beliau kemudian sambil apa misalnya sambil uh, men, apa memegang uh, tangan atau me, apa me, uh, menaruh tangan di depan di depan apa depan di depan dia kemudian menghadap makam Rasulullah SAW maka ini tidak di tidak disunahkan. Ya, jadi tidak ada perkara khusus yang disunahkan ketika berada di dekat makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Pak Ustadz gimana hukumnya? Pak Ustadz berkata uh, berjarah tidak ada apa namanya, hmm. tidak ada dihususkan, sedangkan orang tua meninggal seumpama kebiasaannya hmm. berjarah itu di hari raya ada dua kan hari raya Idul Adha dengan Idul Fitri gimana hukumnya itu sedangkan orang tua meninggal itu kebanyakan begitu gitu hmm. gimana hukumnya Iya, ya tadi eh, apakah hukumnya kita ziarah pada dua hari raya, ya Idul Fitri dan juga Idul Adha. Ya padahal orang tua kita sudah meninggal. Ya kita katakan tadi eh, bahasanya ziarah kubur, apalagi yang meninggal adalah orang tua kita Pak ya. Yang kita datang ke sana untuk mengingat kematian dan juga untuk e, mendoakan beliau ya. E, itu termasuk sunnah. Ya akan tapi sekali lagi tidak ada sunnahnya kita mengkhususkan ya pada hari raya ketika hari raya Idul Fitri ya atau hari raya Idul Adha dan kita tahu bahwasanya hari raya itu adalah waktu yang digunakan untuk bergembira. Ya karena kita sudah apa? sudah melaksanakan ibadah yang agung, ya kan? Ketika Idul Fitri kita habis melakukan rukun Islam yang ke ke, ke berapa uh, puasa? Yang ketiga. Yang ketiga, ya. Kita sudah melakukan puasa Ramadan satu bulan. Kemudian kita pada hari raya merayakan bergembira ya sesama kaum muslimin karena kita sudah melakukan ibadah yang yang agung. Ketika hari raya Idul, Idul Adha kita sudah melakukan apa? Rukun Islam yang ke lima yaitu apa? ibadah haji. Ya, kemudian e, dan juga kita apa di situ e, eh, sesudah melakukan puasa pada 10 e, 10 hari Dzulhijjah di awal Dzulhijjah. Ya. Dan juga kita berpuasa pada tanggal 9 Arafah ya. 9 Dzulhijjah itu pada hari Arafah. Ya kemudian pada tanggal 10-nya kita berhari, berhari raya bergembira. Ya. Jadi hari raya ini adalah waktu untuk bergembira, ya bukan untuk e, bersedih hati ya nah, jadi mengkhususkan berziarah ketika apa ketika uh, hari raya hari raya Idul Fitri maupun Idul Idul Adha maka ini tidak di tidak disunahkan hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Uh, waktu ziarah kubur selain kita berdoa dan mengingat mati uh, untuk masalah apa membersihkan uh, kuburan tersebut, apakah itu bagian dari sunnah? Ustaz? Terus kalau misalkan sekarang kan uh, ada kebiasaan kalau di kota-kota itu misalkan ada yang petugas untuk doa. Di situ ada yang membaca yasin atau eh, doa-doa yang bisa baca lah. Itu kalau misalkan kan tadi nggak diperbolehkan. Terus uh, Dosanya itu seberapa itu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi pertama, pertanyaan yang pertama, apa hukumnya kita membersihkan kuburan? Ya, membersihkan kuburan. E, saya nggak tahu pertanyaan pertama jawabannya apa, ya tentang hukum membersihkan kuburan. Cuma kalau misalnya e, kotorannya, ya kotorannya adalah kotoran yang berat ya misalnya e, kotoran manusia ya atau yang berat yang lain maka nggak mengapa kita member, membersihkan ya kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi tentang karangan bunga ya kalau eh, kan kalau di kota biasanya kita ada yang baca nah. nah. Membaca apa? Membaca Yasin. Gimana di, diulang pertanyaannya? Hmm. Kan biasanya kalau di kuburan ada jasa ini Ustaz, uh, yang baca Yasin, baca doa itu. Hmm. Nah, kalau dalam satu ayat kan kita nggak diperbolehkan tuh baca Al-Quran di yeah, yeah. kuburan. Iya, yeah, iya. Nah itu untuk tugas-tugas seperti itu Kan maksudnya kan dosa, Ustaz. Hmm. Itu dosanya seberapa, Ustaz? Oh iya. Iya, jadi ini uh, pekerjaan ya me mengajari manusia atau mentalkin ya, mengajari orang, ya mengajari membaca surat ketika di kuburan ya. Me apa berdoa bersama ya ini tidak diperbolehkan ya bahkan sebagian ulama mengatakan ya bahwasanya uang yang dia hasilkan ya uang yang dihasilkan dari pekerjaan seperti itu adalah termasuk uang yang haram jadi uang yang dihasilkan dari pekerjaan ya apa me, apa menjadi sadanatul kubur ya menjadi juru kuncen ya istilahnya ya menjadi juru kuncen kuburan kuburannya adalah termasuk uh, uang yang haram dimakan ya jadi termasuk berdosa ya termasuk berdosa apalagi orang-orang yang bekerja seperti itu ya atau menjadi juru kuncen kuburan ya ini biasanya mereka berusaha untuk mengajak orang menziarahi kuburan tersebut ya jadi bagaimana supaya kuburan tersebut laku diziarahi orang ya sehingga ada di sebagian mereka yang mengarang cerita-cerita ya mengarang cerita cerita yang bohong yang tentang keutamaan orang yang berjarah ke kuburan di sini. Yang misalnya dia membuat cerita bahasa dulu ada orang yang sakit, ya kemudian dia sudah ziarah ke sana apa berusaha ke sana kemari tetapi tidak pernah e, ada kesembuhan ya kemudian ketika datang ke ziarah ke kemana ke kuburan ini kemudian disembuhkan penyakitnya ini adalah e, kebanyakan yang dilakukan oleh para juru kunci yaitu mereka mendatangkan ya cerita-cerita yang belum tentu benar ya untuk supaya apa supaya orang datang ke banyak datang ke kuburan tersebut ya e, dan dia bisa mengambil manfaat dari kedatangan mereka mereka dari uang yang diberikan oleh juru kunci terse tersebut Ya, ya, jadi yang jelas pekerjaan seperti itu tidak diperbolehkan, ya. Tidak diperbolehkan dan uang yang dihasilkan dari pekerjaan semacam itu adalah uang yang yang haram. Hmm. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Uh, saya mau nanya, ini kejadian nyata di kampung saya Ustaz. Uh, di hmm. di kampung saya ada salah satu Ustadz hmm. dan dia sebagai nadir masjid. Hmm. Uh, di masjid saya itu kan di depannya itu ada kuburan, di belakangnya apa depannya itu? Ya. Hmm. ya. Hmm. Ke sampingnya itu kuburan juga dan hmm. sekarang kuburan itu dibongkar, dipindahkan, dijadikan tempat wudhu dan di atasnya dibuat mengaji. Uh, apakah uh, eh, ustadz saya itu atau kiai saya yang di kampung itu punya dasar untuk membolehkan itu apakah ada dasarnya dan hmm. kalau tidak diperbolehkan hmm. apakah ada hadis-hadisnya seperti itu Iya, tentang ini me membangun apa meletakkan masjid di atas kuburan e, masjidnya sudah ada. Sudah ada. Kemudian ditaruh kuburan di situ. Juga sudah ada. Hmm? Saya tidak tahu karena mungkin saya belum lahir sudah ada. Hmm? Yang setahu saya ini kuburan dibongkar, hmm? dijadikan tempat wudhu dan di atasnya, di atas tempat wudhu itu hmm? di lantai dua untuk mengaji para santri. Iya iya. Uh, secara umum tidak boleh seseorang membangun masjid di atas kuburan. Ya, tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Ya karena Rasulullah SAW mengatakan sebelum beliau meninggal, laknatullahi al yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'im masajid. Ya, Allah SWT melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang mereka membangun atau menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai mas masjid. Ya dalam riwayat yang lain wasalihihim masajid. Ya, yang mereka membangun di atas kuburan orang-orang soleh mereka membangun masjid di atas kuburan orang-orang soleh mereka mereka. Jadi membangun masjid di atas kuburan atau tempat ibadah di atas kuburan ini adalah termasuk e, perilaku orang-orang Yahudi dan dan Nasrani, ya. Dan mereka mendapat laknat dari Allah karena perbuatan semacam ini. Ini menunjukkan bahasanya membangun masjid di atas kuburan ini hukumnya haram. Ya, karena di situ beliau mengatakan laknatullah. Laknat Allah atas mereka mereka dan artinya dan laknat ini menunjukkan bahasanya perbuatan tersebut adalah perbuatan yang yang haram ya kemudian apabila e, sudah terjadi ya artinya e, masjid dan di dekatnya ada kuburan maka para ulama di sini men, memberikan perincian apabila masjidnya ini terlebih dahulu ya kemudian datang e, kuburannya ya ada orang dikuburkan di situ maka e, hendaklah kuburannya dibongkar lagi ya dibongkar dan dipindahkan di tempat yang yang lain ya akan tapi kalau masjidnya lebih dahulu ada ya kemudian dibangun di atasnya masjid maka hendaklah masjidnya yang di yang dibongkar ya dan pindah dari tempat yang lain untuk membangun mas membangun masjid ya dalam keadaan seperti yang antum sebutkan misalnya uh, uh, kuburannya dibongkar kemudian ditaruh di atasnya apa tempat untuk mengaji ya dan sekitarnya ada kuburannya ya. Iya itu, itu Allah alam. Itu di, nggak diperbolehkan. Ya nggak diperbolehkan karena ling, masjidnya masih di lingkungan apa? Di lingkungan kuburan. Ya, jadi masjidnya masih di lingkungan kuburan. Jadi uh, uh, yang dilakukan uh, yang dilakukan adalah sesuatu yang tidak di, diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di antara kebiasaan orang-orang kita di Indonesia itu ketika menziari kubur itu berjalan di atas kubur, menginjak di atas kubur atau duduk di atas kubur. Itu bagaimana hukumnya Ustaz? Dan juga ada yang mengatakan ketika berjalan di atas kubur, melewati di atas di sekitar kubur, harus melepaskan sandarnya. Gitu. Pertama. Kemudian ketika menguburkan jenazah banyak tradisi kita itu membacakan talqin untuk seorang jenazah. Hmm. Itu apakah ada dasar hadisnya atau tidak? Dan bagaimana cara tadi sama Ustaz disinggung untuk mendoakan seorang uh, jenazah di kubur harus menghadap ke kubur. Itu apakah menghadap ke timur atau kemana itu? Hmm. Soalnya kalau di kita di Indonesia jelas menghadap ke barat. Kubur kalau menghadap jenazah itu menghadap ke barat atau ke timur. Itu maksudnya kurang jelas, Ustaz. Tolong diperjelas. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, Jadi pertanyaan yang pertama, bolehkah kita berjalan di antara kuburan? Ya kan? Jawabannya boleh. Boleh kita berjalan di antara kuburan, cuma uh, tidak boleh kita memakai sandal. Tidak boleh kita memakai sandal. Jadi boleh berjalan di antara kuburan, misalnya sedang ziarah atau sedang memakamkan orang lain. Kita terpaksa harus berjalan di antara kuburan ini di, diperbolehkan, tetapi tidak boleh kita memakai apa? Memakai sandal. Melangkai, melangkai juga tidak diperbolehkan. Jadi Rasulullah SAW melarang kita untuk uh, duduk di atas kuburan. Ini dalam Sahih Muslim, dia ya, boleh mengatakan dari hadisnya Jabir, Nah Rasulullah SAW ayu jasas al-qabr wa ayu ada alaih. Jadi beliau SAW melarang kita untuk duduk di atas kuburan. Jadi duduk Kemudian dalam riwayat yang lain wa ayyu ta'alaih. Ya, belum melarang kita untuk menginjak kubu kuburan. Ya, jadi ini semua ada makna menghinakan. Ya, termasuk di diantaranya melewati apa? Melompat di atas kubu kuburan ini nggak diperbolehkan. Jadi ini nggak nggak termasuk menghormati. Ini dianggap e, perilaku sepertinya adalah penghinaan terhadap orang yang dikuburkan di di situ. Jadi entah itu duduk, ya kan, ataupun kita menginjak atau melompat, ya ini dilarang di dalam agama di dalam agama kita. Ya, kemudian pertanyaan kedua tentang apa tadi? Tentang memakai sandal tadi ya. Jadi memakai sandal kalau berada di antara kuburan, ini nggak diperbolehkan kita memakai sandal. Tapi kalau kita berada di depan kuburan, ya misalnya kita di depan makboroh, ya, kemudian kita mengucapkan salam, tidak sampai masuk ke dalam, ya kan? Cuma hanya sekedar melihat, kemudian kita mengucapkan salam, maka diperbolehkan atau misalnya di di makbarah tersebut e, adalah eh, makbarah yang besar sehingga di sana ada jalan khusus untuk orang penziarah maka boleh kita memakai sandal ya ketika kita berjalan di jalan yang memang dikhususkan untuk penziarah penziarah ya dan dalam keadaan tertentu misalnya e, di kuburan tersebut banyak duri ya atau ketika dalam dalam keadaan musim panas sehingga banyak batu yang panas di sekitarnya tidak mungkin seseorang bisa berjalan tanpa alas kaki maka diperbolehkan dia memakai alas kaki ya. Kemudian yang ketiga tentang talqin ya. Tentang talqin, ini talqin ini disunahkan ketika ihtizar. Ya ketika seseorang eh, apa mau mening meninggal. Ketika sakaratul maut ya. Ini disunahkan kita mentalkin Ya, eh, dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah SAW mengatakan, "Lakinu mautakum la ilaha illallah." Hendaklah kalian mentalkin ya orang-orang yang mau meninggal di antara kalian dengan kalimat apa? La ilaha illallah. Ya sehingga Rasulullah SAW ketika mau meninggal Abu Talib, yang beliau datang ke tempat Abu Talib dan mentalkin beliau yaitu Abu Talib meskipun pada akhirnya Abu Talib enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah ya jadi yang namanya talqin disunahkan ketika ihtidur yaitu ketika sakaratul ma sakaratul maut dan tidak disunahkan ketika apa ketika orang sudah e, meninggal ataupun sudah di sudah dikuburkan ya kemudian yang keempat tentang menghadap kubur hmm? menghadap ke kuburannya jadi misalnya depan kita ada kuburan, misalnya kuburan bapak kita, misalnya, ya atau kuburan pemakaman umum, maka kita menghadap ke kuburannya. Dia menghadap uh, orang yang sedang kita salami. Iya. Ini ah, pak? Ah. Iya. Menghadap ke sini, menghadap ke sini. Menghadap ke kuburannya. Jadi nggak harus menghadap kiblat. Ketika mengucapkan salam menghadap ke kuburan yang yang yang kita salami, yang kita ucapkan assalamualaikum ahlad diyar. Nah, itu ketika mengucapkan salam. Tapi ketika kita berdoa, ya, ya Allah, Allah gfirli ahli baki gharqat misalnya. Atau Allah gfir Ya, maka ketika kita berdoa disunahkan kita menghadap ke ke kiblat. Tapi ketika mengucapkan salamnya, kita menghadap ke kuburannya. Ya, tidak harus kita menghadap ke kiblatnya. Cukup ya. Tapi itu yang bisa kita uh, sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Eh, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah dan kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada Ustaz. Waktu yang sempit ini kita gunakan